Jadi kepada para peserta sekalian diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri menyiapkan catatannya untuk mencatat faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Demikian untuk informasi sesi yang pertama akan segera dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما ba'du Alhamdulillah Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah InsyaAllah kita akan mengawali Doa kita mengambil faidah dari kitab Kun salafian Al-Arjadah Yang kitab ini secara umum Ingin menjelaskan kepada kita tentang Hakikat Seorang Salafi yang tidak lain adalah ahlu sunnah wal jamaah dan nama-nama yang mirip dengannya dan menjelaskan berkaitan dengan <coughs> tuduhan sebagian orang terhadap hakikat penamaan salafiyah <coughs> kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi dan kitab ini diberikan mukaddimah oleh beberapa para ulama seperti Syekh Saleh Al-Fauzan Sa'ali Ibn Nasir Al-Faqihi Syaubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri Sesoleh saat as yang intinya bahwa kitab ini recommended untuk bisa kita pelajari berkaitan dengan pembahasan yang seperti akan beliau jelaskan berkaitan dengan hakikat salafiyah. Kita langsung masuk pada pembahasan halaman 13 mukadimah dari muallif yang pegang kita berapa? Semua. Yang tidak pegang berapa orang? Mana? Satu. Ya diusahakan nanti cari kitabnya. fotokopi atau <coughs> kalau ada beli ya beli. Kalau enggak ya fotokopi. Beliau memberikan mukadimah khotifillah dan mukadimah beliau agak cukup panjang sebagaimana beliau sengaja agak memperpanjang berkaitan dengan tuduhan sebagian orang bahwa penamaan salafiyah adalah penamaan yang beda. Beliau mengawali dengan mukadimah sebagaimana yang biasa menjadi mukaddimah dalam khutbatul hajah atau khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله beliau bacakan tiga ayat yang biasa dibacakan dalam mukadimah khutbah kemudian amma ba'd yang mukadimah khutbah ini ikhwan sesungguhnya ada pelajaran yang penting yang akan Nabi sampaikan kepada kita. Dan mukadimah khutbah ini menyangkut yang berkaitan dengan masalah akidah, kemudian tasiyatun nufus dan manhaj talaki. Adapun yang berkaitan dengan pelajaran akidah dari kalimat Innalhamdalillah segala puji bagi Allah nahmaduhu kami memujinya wa nasta'inu dan kami beristianah kepadanya wa nastaghfiru dan kami beristighfar meminta ampun kepadanya wa natubu ilaih kami bertaubat kepada Allah wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kami wasayyiati a'malina dan dari jeleknya amal-amal kami may yahdihillah fala mudhillalah barang siapa yang Allah berikan petunjuk tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya wa may yudlil fala hadiyalah barang siapa yang menyesatkan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja yang tidak sekutu baginya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah akidah Bagaimana seorang mukmin senantiasa dia hatinya ta'alluq, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar menunjukkan dirinya seorang hamba yang mutlak membutuhkan Allah dalam segala perkara dan keyakinan berkaitan dengan dua kalimat syahadat yang merupakan yang merupakan akidah seorang muslim berkaitan dengan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengikat dalam seluruh kehidupan yang dialaminya, yang dijalaninya. Ini pertama pelajaran yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua wasiat takwa tiga ayat yang beliau bawakan sebagaimana ayat yang sering dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya yang semuanya berkaitan dengan wasiat takwa dan wasiat takwa adalah wasiat untuk menjadi seorang yang hatinya bersih puncak dari tazkiyatun nufus adalah ketakwaan terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tasqiyatun nufus itu tidak mengantarkan seorang menjadi hamba yang bertakwa sesungguhnya bukan tasqiyatun nufus maka diantara hasil tasqiyatun nufus adalah terwujudnya pribadi yang muwahid pribadi yang bertauhid terwujudnya pribadi yang itiba dan terwujudnya pribadi yang berakhlakul karimah. Ini adalah tarbiyah tasiyatun nufus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dikatakan pembersih jiwa? Seandainya justru mengantarkan kepada pelakunya terjatuh dalam perbuatan asyirku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tarbiyah sufiyah yang justru produknya kemudian menghasilkan orang-orang yang menyekutukan Allah melakukan perbuatan syirik maka ini bukan tarbiyah yang dibenarkan atau ini bahkan merupakan tarbiyah atau hasil tarbiyah yang menyimpang dari ketentuan kitab dan sunnah Tarbiyah tasyiatun nufus menghasilkan benci kepada sunnah. Kemudian gemar dengan bid'ah-bid'ah. Ini bukan tarbiyah yang menjadi target Islam. Demikian juga tarbiyah tasyiatun nufus tidak menghasilkan akhlak karimah. Tarbiyah tasyiatun nufus dalam Islam harus menghasilkan pribadi yang muwahid bertauhid, pribadi yang itiba dan berakhlakul karimah. Kemudian setelah itu Nabi biasa sampaikan amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalam Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ini adalah manhaj talaki manhaj bagaimana seorang muslim dia mendapatkan atau mengambil ilmu bahwa sumber ilmu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menjauhkan dari segala bentuk bid'ah. Ini adalah manhaj talaki mengambil agama dari sumber yang utama selalu mengikatkan kepada kita Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan amma ba'du faqad ba'atha Allahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan rahmatan lil alamin rahmat bagi seluruh alam semua lapisan makhluk mendapatkan bagian rahmat dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diutusnya nabi membawa keadilan dan kebaikan. Islam mengajarkan bainal adl wal fadl. Islam mengajarkan antara keadilan dan berbuat utama. Islam mengharamkan zalim secara mutlak kepada siapapun. Walaupun kepada musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan kezaliman bagi dirinya dan Allah yang mengharamkan kezaliman bagi para manusia ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu wa hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman haram terjadi di antara kalian maka janganlah kalian saling zalim satu dengan yang lainnya rahmatan lil alamin ikhwan telah disimpangkan oleh sebagian manusia yang rusak pikirannya rahmatan lil alamin berubah menjadi welcome terhadap semua agama syirik kufur kemudian ridha dengan mereka semuanya bahkan membantu melancarkan kesyirikan, kekufuran. Ini tentu ajaran iblis yang demikian. Kemudian diamai dengan rahmatan lil alamin. Ini tentu kerusakan. Rasulullah SAW memerangi kesyirikan atau enggak? Memerangi kekafiran atau enggak? Tentu Nabi orang paling rahmah dari kalangan para manusia. Tapi Nabi menegakkan keadilan dan di antara bagian menegakkan keadilan adalah memberantas syirik dan kufur. Karena ini berkaitan dengan haknya Allah Swt Dan memberantas berkaitan dengan segala praktek-praktek kezaliman yang terjadi di antara para manusia. Termasuk di antaranya adalah memberantas segala kemaksiatan itu merupakan bagian daripada keadilan dan keutamaan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala karena semuanya hanya akan menuju pada kerusakan wa ma illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semua makhluk mendapatkan bagian rahmat dari terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan dan Nabi menjadikan umat Muhammad itu umatnya dan Allah menjadikan umat Muhammad adalah umat yang wasatan, Umat yang pertengahan. Umat yang tegak di atas keadilan. Umat yang tidak ekstrim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum syahidan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan litakunu suhada ala nas agar kalian menjadi suhada bagi manusia saksi-saksi bagi manusia wa yakuna rasulu alaikum syahidan dan agar rasul menjadi saksi atas kalian di yaumul qiyamah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya menjadi saksi atas para nabi-nabi dan umatnya sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Nuh akan ditanya oleh Allah, "Ya Nuh, hal balaghta?" Wahai Nuh, Apakah anda telah sampaikan risalah? Kata Nuh, sudah ya Allah. Kemudian Allah tanya kepada kaumnya Nuh, ya kaum Nuh, wa kaumnya Nuh, hal balagakum Nuh Apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Apa kata mereka? Ya Rob, belum ada seorang pun yang datang kepada kami. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Ini tentu adalah kedustaan. Allah tanya kepada Nuh, "Ya Nuh, siapa saksi Anda?" Kata Nuh, "Muhammad wa ummatu." Muhammad dan umatnya. Sehingga di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Allah jadikan syuhada bagi para manusia di yaumul kiamah kelak terhadap penyampaian risalah yang disampaikan oleh para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai eh, udulan la yamiluna 'anil haqqi la ila ghuluwin wala ila jafa bal yatawassatuna wa ya'tadilun maksudnya ummatan wasatan adalah udulan umat yang adil yang pertengahan la yamiluna anil haqqi la ila ghuluwin wala ila jafa yang tidak condong yang tidak menyimpang dari kebenaran baik itu terjatuh dalam gulu atau kepada jafa gulu ekstrim atas atau jafa yaitu meremehkan, melecehkan, bersikap kasar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak hulu, tidak jafa, tidak ifrat, tidak tafrid. Bal yatawassatuna wa yatadilun akan tapi bersikap pertengahan iktidal lurus pertengahan hulu atau efrod dan tafrid ikhwan adalah dua cara syaitan untuk menyesatkan manusia apa kata Ibnu Qayyim Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Ma Allah bi amrin Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara illa wali syaitan naskhotan. Kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Dengan apa itu? Imma ifratin baik dengan cara ifrat au ghuluwin atau dengan ghulu itu sikap melampaui batas sebagaimana sikap melampaui batas khawarij dan yang semisalnya au tafriqin wa taksirin atau dengan cara taksir tafril atau taksir sikap meremehkan melecehkan ini adalah cara syaitan menyesatkan wala yubali bi ayyihima bi ayyihima dhafar dan syaitan tidak peduli dengan dua cara ini mana dia akan beruntung. Seandainya manusia terjebak dalam sikap hulu, ikhwan, sikap ifrok, maka syaitan untung. Seandainya manusia terjebak dalam sikap tafril, syaitan untung. Sehingga dari arah manapun atau dari sisi manapun manusia terjebak maka syaitan yang untung adapun yang tidak untung ketika manusia istiqamah di atas jalan yang lurus fastaqim kama umir luruslah anda sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada kepadanya kepada anda istiqamah ah, tentu untuk istiqamah ini membutuhkan ilmu membutuhkan ilmu dan kesabaran sehingga tidak terjatuh dalam sikap hulu dia terjatuh dalam sikap ini ifrat atau tafrid. Itu membutuhkan ilmu. Orang apabila dia mengandalkan perasaan tentu jatuhnya kalau nggak hulu ya tafrid Kemudian beliau katakan Id Dinul Islam Qad naha anil ghuluwi wal syafa' wa amara bitawassut wal i'tidal fil umur kulliha dengan demikian dinul Islam telah melarang dari sikap al-ghulu wal jafa melarang dari sikap berlebihan dan sikap jafa iyakum wal ghuluwa fa inna ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum Wa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Jauhkan diri Anda dari sikap ghulu. Karena sungguhnya yang telah menghancurkan kalian yang telah menghancurkan umat mas sebelum kalian adalah dari sisi ghulu. Ghulu itu bisa masuk wilayah akidah, bisa masuk dalam wilayah ibadah, bisa masuk dalam wilayah ini akhlak, muamalah. Contoh gulu dalam perkara akidah. Sebagaimana gulunya orang-orang Syiah terhadap imam. Mereka para imam yang diyakini para imam dia mengetahui yang gaib dia memiliki sifat sebagian sifat rububiyah ini tentu hulu atau hulu kepada ini orang saleh sebagiannya kaumnya Nabiullah Nuh terjatuhnya dalam kesyirikan berawal dari sikap hulu terhadap orang-orang saleh hulu dalam ibadah seperti kasus tiga orang yang tanya kepada Nabi SAW yang mempertanyakan tentang ibadahnya Rasulullah SAW lalu mereka takalluha merasa sedikit ibadah mereka. Lalu masing-masing mereka memiliki ujaran, kini memiliki yaitu niatan amma ini fa usalli walam arqud. Adapun saya saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur. Amma ini fa sumu walam uftir. Adapun aku akan puasa terus dan tidak berbuka. Wama ini la tasawwajun nisa, adapun aku tidak akan menikahi wanita. Ini semuanya tentu adalah sikap hulu. Ini semua sikap hulu yang tidak dibenarkan. Karena salat malam tanpa istirahat dia mendolimi badannya puasa tanpa berbuka demikian juga tidak menikahi wanita dia mendolimi haknya yang semuanya menyalahi fitrah atau menyalahi ini tata cara Islam. Islam tidak mengenaki yang demikian. Ini hulu dalam masalah ibadah. Orang demikian dikhawatirkan dia bosan karena tidak sanggup untuk melakukannya terus atau dia akan jadi hancur dengan ini cara yang dia lakukan eh, tersebut. Islam tidak memerintahkan, tidak mengajarkan seperti itu. Atau hulu dalam masalah muamalah yang mubah menjadi sunnah atau haro atau menjadi wajib atau yang sunnah menjadi wajib suatu yang asalnya sunnah menjadi wajib ini hulu yang demikian sehingga dia mewajibkan sesuatu yang sunnah atau yang makruh menjadi haram sehingga dia telah melebihkan dari kadarnya uh, hulu ini semuanya penyimpangan baik hulu dalam uh, hulu dalam hulu semuanya penyimpangan baik dalam hulu masalah akidah ibadah maupun dalam masalah yaitu muamalah Wa inna min abrosimati hadadin dan sungguhnya diantara ciri yang menonjol di agama ini kawan diantara ciri khas yang menonjol agama ini al-adlu wal insaf wa adamu zulmi wal hukmu bil kistasil mustaqim di antara ciri yang menonjol agama ini adalah adil, keadilan, insaf. Ya, insaf ya adil. Ini menimbang dengan adil. Tidak zalim. Dia berhukum dengan timbangan yang lurus. Yang semuanya menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan ini keadilan. Kemudian beliau mengatakan, wa inna khaira man yumathilul wastiyah fil aqwal wal a'mal wal mu'taqadat al wastiyah allati jabi al islam dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang menunaikan atau mewujudkan sikap wastiyah baik dalam perkara ucapan perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang wastia itu sendiri adalah Islam. Islam datang dengan membawa ajaran wastia. Islam datang dengan membawa ajaran keadilan, pertengahan, sesuatu yang was. Ah, yang paling mewujudkan sikap wastia khairu man yumathiluha sebaik-baik yang mewujudkannya adalah hum ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan umat ini yang paling mewujudkan sikap wastiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah ini bukan klaim buta dan bisa dibuktikan alladzina tamassalul islam fi jami'i umurihim iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin ittibaan lil kitab wa sunnah Al-Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mewujudkan Islam dalam seluruh perkara dalam segala perkaranya dalam segala perkara mereka mewujudkan Islam iktidaan bin Nabi dalam rangka iktidak mencontoh meniru Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin demikian pula mencontoh khulafa rasyidin ittiba'an lil kitab wa sunnah yang itu semuanya merupakan bentuk ittiba kepada kitab dan sunnah wafqa fahmi salafil ummah dalam memahami kitab dan sunnah yaitu dengan mencocoki pemahaman salaful ummah fahum awlan nasi dukhulan fi hadhil wastiyah maka alusunnah wal jamaah mereka adalah manusia yang paling berhak untuk masuk dalam makna wastiyah wa inna kulla maknan min ma'anil wastiyah thabata li hadhil ummah dan semua makna dari makna-makna wastiyah pertengahan ini ada pada umat ini itu ahlu sunnah wal jamaah fali ahli sunnah wal jamaah minhu al haddul awfar dan ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling besar dalam menerapkan wasiyah wan nasib al a'la dan mengambil bagian terbesar yang paling tinggi dalam mewujudkan sikap wasiyah di tengah-tengah umat ini. Ahlus sunnah sikap wasia dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah yakni akhlak sebagaimana rinciannya akan dipelajari dalam akidah sunnah wal jamaah bagaimana sikap wasia yang tercermin pada sunnah wal jamaah contoh aja umpamanya nanti di belakang ada sedikit wasia dalam masalah asma sifat baina munafil sifat dan baina musabbih wasia antara yang menafikan sifat dan yang menyerupakan Allah dengan makhluk wasia dalam masalah takdir antara qadariyah dan jabriyah dan seterusnya nanti soal di belakang ada <coughs> mana tadi fali ahli sunnah wal jamaah min uh, Udah? Wa madzaka illa li annahum al-amudzat al-amsal lil ummah allati ja'ala Allahu ummatan wastan. Dan tidaklah hakikat yang ada pada al wal jamaah yang dikatakan ummatan wasatan atau umat yang wastiyah kenapa al itu mereka adalah orang paling banyak mengambil sikap wastiyah li'annahum karena sungguhnya mereka itu merupakan contoh bagi umat yang Allah SWT jadikan umat ini umatan wasatan wa akhbara annaha khairu ummah uhrijan nas dan Allah telah menghabarkan pula bahwa umat Islam adalah umat yang dikeluarkan Allah sebaik-baik umat khair ummah umat yang terbaik idhum at-taifatul wahidah idhum at-taifah al-wahidah al-sunnah wal jamaah adalah satu-satunya kelompok allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdah al-sunnah wal jamaah satu-satunya kelompok yang benar-benar mewujudkan sikap mutaba'ah yang murni sikap mutaba'ah yang murni li kitabillahi wa sunnati rasulih dalam mewujudkan kitabullah itiba kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaif wa tawaif al ummah Beda dengan kelompok selainnya. Dari kelompok-kelompok umat ini, firqah-firqah umat ini, Mu'tazilah, Jabriyah, Khawarid, Syiah, kemudian Sufia dan yang lain-lainnya. Beda antara mereka dengan alusunnah Fainahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasuli karena tidak akan ada satupun dari kelompok-kelompok tersebut pasti mereka memiliki penyimpangan dalam hal i'tiqad dalam hal keyakinan perkataan-perkataan dan keyakinan yang menyelisih kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada satu kelompok atau firqalah kecuali perkataan atau keyakinan mereka menyimpang dari kitab dan sunnah. Jamiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah, Rafidah, Khawarij, Qadariyah, Jabriyah dan seterusnya. Mereka akan terlihat masing-masing memiliki penyimpangan-penyimpangan dari kitab dan sunnah sehingga satu-satunya yang layak menyandang al-wastiyah adalah al-sunnah wal jamaah lidhalika kana al-sunnah khairu firaqin hadhil ummah khairu firaqi hadhil ummah oleh karena itulah al-sunnah wal jamaah sebaik-baik dari firqa umat ini umat ini tidak bisa diingkari adalah menunjukkan kenyataan hadis Nabi yang umat ini tariku ala salafin wa sab'ina firqah akan terpecah belah menjadi sekian banyak firqah dan ini merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari oleh kaum muslimin hadis iftirakul ummah ikhwan ada beberapa kesalahan orang dalam sikapi hadis iftirakul ummah di antaranya sikap pertama mendustakan. Mendustakan hadis iftiraqul ummah. Dengan alasan dengan sangkaan bagaimana Nabi memerintahkan perpecahan. Mustahil. Mustahil Nabi memerintahkan perpecahan. Khonifillah, hadis iftiraqul ummah bukan perintah untuk berpecah. Tapi apa ikhwan? Ya, Hadis ifraqul ummah bukan perintah untuk berpecah tapi apa? Hah? Khobar. Allah katakan, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun." Ini khobar atau perintah? Hah? Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Ini khobar atau perintah? Khobar Bukan Allah memerintahkan manusia menjadi kafir Tetapi khobar Dengan ilmu Allah Allah menghabarkan bahwa di antara manusia akan ada yang kafir, ada akan ada yang mukmin. Demikian juga berkaitan dengan iftirakul ummah. Ini khobar dari Nabi saw, Alaihi Wasallam, bukan perintah. Yang kedua, di antara mereka ada yang kemudian terbawa dengan sikap ridho terhadap perpecahan umat karena telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia tidak mengingkari dengan adanya semua kelompok-kelompok yang ada karena telah merupakan bagian takdir Allah dan dia ridha dengan takdir Allah ini tentu kesalahan semua yang ada adalah terjadi dengan takdir Allah nggak ada yang di luar takdir Allah Ta'ala tapi kita diperintahkan mengingkari kesyirikan kekafiran, kemunafikan penyimpangan ini yang diperintahkan Allah Ta'ala di antara mereka ada yang mensikapi hadis iftirakul ummah yaitu dia kemudian bersikap bagaimana menjadi al-firqatun najiyah berusaha kuat untuk menjadi kelompok yang seperti Nabi sebutkan illa wahidah kecuali satu dia berusaha kuat untuk menjadi al-firqah an-najiyah kelompok yang selamat sehingga ada yang banyak kelompok yang mereka memahami dengan keliru baik mendustakan hadis itu atau membuat mereka jadi ridho dengan segala penyimpangan yang ada akan tapi tentu yang sungguhnya yang tertuntut adalah bagaimana dia berusaha menjadi kelompok yang diberitakan sebagai al-jamaah al firqa an-najiyah dan melihat kenyataan yang ada justru semakin yakin atas benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tadi? Fa inna ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat yukhalifu kitab Allah sendiri udah ya lidzalika kana ahlu sunnah khairu firaqin al ummah wa awsatu tawaifiha fahum at-taifah al mansura wa hum al-firqatu najiyah oleh karena itulah ahlu sunnah wal jamaah adalah sebaik-baik kelompok dari kalangan firak umat ini setengah-tengahnya atau kelompok yang paling tengah di antara umat yang menyimpang ini maka mereka adalah kelompok yang mangsurah yang ditolong dan mereka adalah al firqan najiyah kelompok yang selamat. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mereka itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wastun nihal kama anna millatal Islam wastun fil milal. Islam itu seperti asa ini tengah-tengah di antara semua agama. Contohnya umpamanya keyakinan Islam tentang Nabi Nabiullah Isa. Keyakinan yang tengah di antara agama-agama yang menyimpang. Yahudi keyakinannya tentang Isa apa ikhwan? Hah? Yahudi keyakinan tentang Isa apa? Hah? Tentang Nabi Allah Isa keyakinan Yahudi apa? anak jatah, anak zina, dan Maryam adalah pezina. Ini keyakinan Yahudi tentang Nabi Nabiullah Isa. Adapun keyakinan Nasrani tentang Isa apa ikhwan? Isa eh, ibnullah Al-Masihu ibnullah atau huwallah al-masih Allah itu sendiri atau atau salih salasa atau satu di antara tiga yang ini hulu, yang ini jafa. Islam keyakinan tentang Nabi Isa wa Isa Abdullah wa Rasuluh. Adapun Islam keyakinan tentang Isa bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasul Allah Ta'ala. Sebagaimana al-sunnah wastun bainal milal tengah pertengahan di antara semua kelompok yang ada seperti dalam masalah asma sifat antara mu'attilah dan musyabbihah antara yang menolak dan yang menetapkan dengan menyerupakan Allah dengan makhluk dalam salah takdir antara jabriyah dan qadariyah kemudian dalam masalah yaitu iman antara wahidiyah dan murjiah dan seterusnya pertengahan alusunnah di antara para firaqudallah seperti pertengahan Islam di antara agama milal agama yang ada wa minal ma'lum dan di antara yang telah diketahui ada yang mau baca ada yang mau baca enggak ada yang mau bacakan enggak baru berat saya. Ada yang membacakan? Silakan baca. Hah? Ya, sesungguhnya ahlu sunnah Antum ada mic-nya enggak? Enggak ada mic Ambilkan mic Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah intinya atau yang menjadi pokoknya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum di sini aja. Enggak cukup itu mic-nya. terus wahum tabi'una lahum bi ihsanin ya mereka adalah at-tabi'un yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik atba'a ini atba'u sahabah orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an dengan cara yang baik terus wa min sarin ala waman ومن سار ومن سار ومن سار على منهجهم manhajihim manhajihim Waman man sara ala manhajihim dan alusuna adalah orang yang mengikuti manhaj mereka dari generasi-generasi berikutnya terus wasalaka tariqatuhum wasalaka tariqatahum ila yaumiddin dan orang yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat. Inilah alusunnah wal jamaah. Akarnya para sahabat, berikutnya at-tabi'un, ini atba'u sahabah yang mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian waman sara ala hajihim wa salaka tariqatahum. Dan siapapun yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat kelak itulah para itulah alusunnah wal jamaah sehingga silsilahnya dari awal adalah para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an kemudian diikuti berikutnya berikutnya oleh orang yang menempuh jalan para sahabat Nabi Rasulullah Alim jami'an terus walam yutasamma walam yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bihadal ism ahlus bihadal ismi ahlus sunnati wal jami wal jamaah illa ba'dama zaharat al bid'ah dan ahlus sunnah wal jamaah tidaklah bernama atau tidaklah menggunakan nama ahlus sunnah wal jamaah dengan nama ini kecuali setelah munculnya bedah bedah dulu namanya hanya Islam yang ada hanya Islam dan kufur Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kufur adalah agamanya Abu Jahal dan teman-temannya yang menolak Islam adalah kafir kemudian menjadi masalah baru ketika di tengah-tengah kaum muslimin bermunculan berbagai macam al-bidah berbagai macam bid'ah-bid'ah sehingga bagaimana untuk membedakan antara yang mewarisi ajaran Nabi yang murni dengan mereka yang sudah mulai tercemar dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah itu dengan memunculkan nama yang baru yaitu nama ahlus sunnah wal jamaah terus wata'addadat firaqud dalalat wata'addadat firaqud dalal wa khada kullu yud'au ila bid'atihi wa huwa hu ma'a intisab wa hawa wa huwa wa khada kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa wa wahu ma'antisabihim fid dhahir ilal Islam. Setelah tersebarnya bid'ah-bid'ah wa ta'addadat firaqil firaqud dhalah dan firaqud dhalah mulai banyak mulai ya ini berkembang Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Sufiyah firaqud dhalam mulai banyak macam-macam wa akhadha kullun yang masing-masing firqah ini masing-masing kelompok ini ikhwan yad'u ila bid'ah bid'atihi wa hawahu menyeru kepada bid'ah dan hawa nafsunya yang Jahmiyah menyeru kepada bid'ah Jahmiyah yang Mu'tazilah menyeru pada bid'ah Jahmiyah Mu'tazilah yang asyairah menyerupai Beda bid'ah yang sufiah menyerupai bid'ah sufiah masing-masing semuanya menyerupai pada bid'ahnya masing-masing dan menyerupai pada hawa nafsunya tapi bersama dengan seruan-seruan mereka kepada bid'ah dan hawa nafsu mereka ini intisab menisbatkan diri secara zahir ilal Islam Menisbatkan secara zahir yaitu kepada Islam sehingga orang menjadi bingung sekarang ini antum pemanya mengajak orang mas ayo pengajian Islam ada tanda tanya kira-kira ada ada kira-kira ada tanda tanya enggak Hah? orang itu ada pertanyaan enggak kira-kira nanti dalam pikirannya paling enggak itu saya mau diajak pengajian yang model mana apa model budayawan? Apa model pelawak? Apa model yang ngeri-ngeri? Apa model yang jihad-jihad? Apa model yang liberal? Apa model yang mencaci maki sahabat? Apa model yang mengkafirkan kelompok lain? Orang akan tanya banyak kalau dia mengetahui kenyataan yang ada. Orang akan bingung kan curiga saya mau diajak kemana Islam yang mana makanya bukti yang paling gampang masyarakat ketika diajak ngaji hati-hati lo ah hati-hati lo itu maksudnya memang banyak yang dikhawatirkan jangan-jangan anaknya diajak ngaji menjadi teroris jangan-jangan anaknya dia ngaji menjadi gak karuan ada kekhawatiran itu menunjukkan bahwa memang kenyataannya di masyarakat ini nggak bisa diingkari banyak kelompok-kelompok yang ada sehingga untuk memunculkan untuk kemudian menunjukkan yang benar-benar mewarisi kemurnian yang diwariskan Nabi maka dimunculkanlah istilah ahlu sunnah wal jamaah sehingga nama ini tidaklah muncul kecuali setelah tersebarnya bid'ah-bid'ah, firaquddalah yang masa-masa mengajak kepada hawa nafsu dan bid'ahnya, maka al sunnah muncul dengan benar-benar mengajak kepada kemurnian apa yang diwariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terus min huna kana labudda wa min huna Wa min huna kana labudda li ahlil haqqi an yu'rifu li ahlil haqqi ayyu'rifu bi ayyu'rafu bi asma'i tumayyizihum an ghairihim min ahli il, min ahlil ibtida'i wal inhirafi fil aqidati atau min min huna kana labudda li ahlil haq ayyu'rifu bi asma'in tumayyiz tumayyisuhum an ghairihim min ahlil ibtida wal inhiraf fil aqidah dari sini atau dengan alasan ini semuanya sudah munculnya bid'ah bid'ah firaqudhalah dan macam-macam itu ikhwan maka labu dari alil haq sudah merupakan keharusan bagi alul haq ayyurafu bi asma'in untuk dikenal dengan nama-nama yumayyisuhum an ghairihim yang membedakan dari yang lainnya dikenal dengan nama yang membedakan dari yang lainnya min ahlil ibtida wal inhiraf fil aqidah dari kalangan ahlul bid'ah orang yang mengadakan perkara baru dan orang menyimpang dalam perkara akidah Terus Fazaharat haina asma uhum asyari'atu al mustam asyariatu asyariatu al mustam tumat datu al mustamidatu mustamidatu min nususi asyari'ati asyariyah syar'iyyah famin asma'uhum famin asma'ihim famin asma'ihim ahlus sunnah wa ahlus sunnati wal jami' wal jamaah wal firqatun najiyati wa ta'if wa ta'ifatun mansuratu wa ahlul hadisu al as wal as wal asar kemudian beliau mengatakan ikhwan fadhaharat hinaidin asma'uhum asyariyah al-mustamidah minan nusus asyariyah maka dalam rangka untuk tamyiz dalam rangka untuk membedakan antara yang benar-benar ingin mengikuti warisan Nabi memurnikan warisan Nabi dengan al-bidah yang telah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan maka muncullah saat itu nama-nama yang syar'i yang bersandar kepada dalil-dalil syar'i, nas-nas syar'i sehingga nama-nama itu terambil dari nas-nas sebagiannya dari nas, sebagiannya nama yang dimunculkan untuk membedakan dari mereka hakikat ajarannya. Seperti nama yang muncul adalah wamin famin asmaihim di antara nama mereka adalah ahli sunnati ahli sunnati wal jamaati al firqatin najiyati wa taifat al mansurah alil hadith wal athar ini diantara nama-nama yang muncul ahlu sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah atau al firqatun najiyah atau at taifah al mansurah atau alul hadith wal athar ini semuanya nama yang satu sungguhnya semuanya namanya nama yang satu yang tidak berbeda satu dengan yang lainnya hakikatnya sama sedangkan pemunculan nama-nama ini sebagian terambil dari nas-nas dan sebagian adalah nama yang dimunculkan untuk membedakan secara persis eh, dengan kelompok al-bida atau firaqub dalah ada yang lain lagi yang mau baca kawan mana Mat ilmu mana ilmu ini Yang mat ilmu mana? Atau yang lulusan mat ilmu? Yang mat ilmu mana? Angkat tangan. Yang masih santri mat ilmi nggak ada nggak ada yang mat ilmi nggak ada masa nggak ada udah lulus semuanya membacakan ya? Yang membaca ada nggak ikhwan? Terus mana? Iya. Antum bacakan sini. Baca sini. Baiknya nggak bisa ke sana. saujar Ustaz walakin lama waktu tawa'i fi al-mubtadi'ati bi al-sunnah wa hum laisu ala mu'taqid mu'taqadin mu'taqad ah. mu'taqadin al-sunnah mu'taqad al-sunnati wal jama'ati min huna tasamma al-sunnati wal jama'ati bisalafiyyin wa atlaqu ala da'watihim ad-da'watu as-salafiyah wa qayyadu faqayyadu faqayyadu itiba al-kitabi wa sunnati bi fahmi salafi as-solihi min as-sahabati wa tabi'ina wa min wa man tabi'ahum isanin mimman urifa bitamassukihi bisunnati wal imamati fiha wajtana bi al bid'ati wat tahdiri minha ya walakin ikhwan kata beliau walakin lama tasamat ba'du tawaif al mubtadi'ah bi ahli sunnah setelah ahli sunnah memiliki nama ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah ternyata di antara al bidah ada juga yang pernah menamakan dirinya ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Sehingga ahlus sunnah yang asli dengan ahlus sunnah yang palsu menjadi rancu. Ahlus sunnah akidahnya akidah ini, fikihnya ini, suluknya ini. Sehingga ahlus sunnah ramuan ramuan dari suatu ini kumpulan dari berbagai macam pendapatnya orang dinamai dengan ahlu sunnah ketika al bidah sebagian kelompok al bidah mereka telah menamai pula dengan nama ahlu sunnah hum laisu ala mu'taqadin ahli sunnah padahal mereka itu tidak berada di atas keyakinan-keyakinan ahli sunnah wal jamaah wa min huna tasamma ahlu sunnah wal jamaah bisalafiyin maka untuk membedakan dengan apa yang mereka alu bidah telah menamai dirinya alu sunnah untuk bedakan dengan mereka maka alu sunnah menamai dirinya dengan salafiyin bukan seperti ungkapan alu bidah salafiyin aslinya adalah wahabi wahabi wahabi wahabi namanya jelek jelek jelek jelek jelek jelek kemudian ganti salafi wahabi itu penamaan yang dilontarkan oleh penjajah dan al-bidah untuk membuat manusia lari dari hakikat dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Pokoknya setiap orang yang tidak mau bid'ah, tidak mau yaitu melakukan acara bid'ah, menyelisih adat, kemudian hanya ingin berpegang dengan Quran dan Sunnah, wabi, wabi, wabi sehingga setiap orang yang mereka tidak mau syirik, tidak mau beda, kemudian tidak mau ikut-ikutan apa yang menjadi keumuman manusia yang bertentangan dengan syariat, langsung Wahabi. Dibawakan ayat, ayat Wahabi. Bawakan hadis, hadis Wahabi. Sehingga Wahabi ini sesungguhnya penamaan yang dilontarkan oleh Alul Bidah untuk membuat manusia lari dari hakikat al-haq sebagaimana orang menggelari Rasulullah SAW dengan kazab, sahir, syair, majnun dan semisalnya sehingga mereka dalam rangka targetnya tanfirunas membuat mereka itu lari dari yaitu manusia dari dakwah yang hak terus Waqad amarana Allahu bitibai oh. as wa atlaqu ala da'wati ad-da'wah salafiyah maka salafiyin mereka mengitlakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah salafiyin orang-orangnya dakwahnya dakwah salafiyah dan mereka faqayyatu ittiba'al kitab wa sunnah mereka mengikat dengan ittiba terhadap kitab dan sunnah bifahmi salafis saleh dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat tabiin dan orang mengikuti mereka dengan cara yang baik mimman urifa bitamasuki bisunnah wal, wal imamah fiha yang kelompok ini dikenal dari tamasuknya dari berpegang teguhnya dengan sunnah dan dengan imamah yaitu dengan al jamaah wastina bil bid'ah wa tahdhir minha dan menjauhkan dari bid'ah dan memperingatkan manusia dari berbagai macam bid'ah. Ini hakikat dakwah salafiyah. Sehingga kita punya nama Ahlussunnah Jamaah, ternyata ada ulul bidah yang mereka juga menamai dirinya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka untuk membedakan supaya enggak rancu dengan al bidah yang sudah bernama dengan al sunnah tadi maka eh, dibedakan lagi dengan nama salafiyin. Dakwah adalah dakwahnya dakwah salafiyah yang hakikatnya adalah itibal kitab wa sunnah dan menjauhi bidah al bid'ah dan tahdir memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah yang ada sehingga namanya untuk melakukan tamyiz memunculkan nama untuk untuk membedakan dengan al bidah yang sudah menyamar dengan ahlu sunnah terus وقد أمرنا الله باتباع صحابته واقتفاء أثرهم وسلوك Manhajihim, qala Taala, wattabi sabila man anaba إلي ya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita bitibai sahabah untuk mengikuti para sahabat waktifai atharihim dan agar meniti asar meniti jejak mereka wasuluki manhajim dan agar meniti manhaj yaitu um, mengikuti manhaj mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan ikhwan wattabi sabila man anaba ilayya dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku yaqul ibnu qayyim ayo baca Yaqul Ibnu Al-Qayyim wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah fa yajibu ittiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi badalilu ala annahum munibuna ila Allah ta'ala an Allah qad hadahum wa qad qala wa yahdi ilahi man yunibu Iya Ayat wattabi sabila man anaba ilayya Yaqulu Ibnu Al-Qayyim Ibn Qayyim berkata menjelaskan tentang ayat di atas wa kullun minas sahabah semua para sahabat semua para sahabat Nabi munibun ilallah mereka semuanya orang yang kembali kepada Allah Ta'ala orang yang mereka semuanya inabah yang kembali kepada Allah sebagaimana uh, yaitu Munibun ilallah fayajubu ittiba sabili. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Dan eh, mengikuti perkataan mereka, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti para sahabat min akbari sabili. Ya, ini termasuk sebesar-besar jalan dan dalil bahwasanya para sahabat adalah munibun ilallah Allah SWT telah memberikan hidayah kepada para sahabat wa yahdi ilaihi man yunib Allah memberikan petunjuk kepada Allah kepada jalan yang lurus man yunib orang yang mereka kembali kepada Allah taala dan semua para sahabat al-muhtadun orang-orang mendapatkan petunjuk Allah dan al-muhtadun ada al-munibun semua orang mendapatkan petunjuk Allah orang mereka kembali kepada Allah dan kita diperintahkan Allah wattabi sabila man anaba ilaihi agar kita mengikuti jalannya orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini memerintahkan kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Sehingga orang yang mereka benar-benar mengikuti Al-Qur'an dan sunnah pasti akan mengikuti para sahabat Nabi. Maka para ulama jelaskan ikhwan bahwa rukun agama ini tiga. Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi as-sahabah atau salafil ummah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau salaful ummah tidak cukup hanya dengan Quran dan Sunnah kemudian dia meninggalkan rukun yang ketiga yang hilang dari kaum muslimin pada zaman kita ada rukun yang ketiga ini mereka semuanya rata-rata sepakat bahwa mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah akan tapi ketika kemudian antum kita melihat kenyataan yang ada berapa banyak kaum muslimin yang mereka mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah kemudian menjadi sekian banyak firqah yang pemikirannya saling bertentangan sangat diametral bertentangan 180 derajat padahal mereka mengikuti Quran dan Sunnah maka di sini letaknya pentingnya mengikuti pemahaman para sahabat karena letak terjadinya hingga muncul berbagai macam firqah yang saling bertentangan ini adalah pada pemahaman mereka ketika Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah mereka pakai Al-Quran gak ikhwan? pakai enggak? pakai terus Qurannya memang berbunyi kafirlah Ali dan Muawiyah atau pengkafiran Muawiyah dan Ali hasil kesimpulan dan pemahaman dari ayat yang dibawakan yang mana ini dari hasil pemahaman ayat yang dia bawakan ayatnya benar atau salah Jelas benarnya ayatnya. Tapi kenapa kemudian muncul itu kesalahan dalam mengkafirkan Ali dan Muawiyah yang salah ayatnya atau pemahamannya? Kembalinya kepada pemahamannya. Alul bidah dalam membawakan bid'ah mereka, mereka akan membawakan ayat dan hadis atau membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki pemahaman yang rancu Lalu mereka masuk dari situ pemahaman mereka untuk membenarkan bid'ah yang mereka lakukan. Oleh karena itulah untuk menutup celah pemahaman yang salah terhadap ayat maka wajib untuk mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an dan mengikuti pemahaman para sahabat itu adalah perintah Al-Quran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti saya akan akan ayatnya akan kita baca ikhwan bahwa mengikuti Quran dan sunnah pasti mengharuskan mengikuti pemahaman para sahabat. Orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat pasti tidak mengikuti Quran dan sunnah. Orang yang mereka bilang mengikuti Quran dan sunnah dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat pasti tidak mengikuti Quran dan sunnah pasti ketemunya demikian nanti akan kita baca terus Waqad radhiyallahu anis sahabati. Ulangi. Waqad radhiyallahu anis sahabati وعمن تبعهم بإحسان قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ya Allah Subhanahu wa taala wa qad radhiyallahu ani sahabah. Allah telah ridha dengan para sahabat. Dan kalau Allah telah ridha ikhwan Keridhaan Allah itu paten Tidak akan salah Karena keridhaan Allah dibangun di atas ilmu Allah Ilmu Allah meliputi yang lalu Yang sekarang Yang akan datang Yang terjadi Yang tidak terjadi Yang terjadi kalau terjadi kayak apa Itu semuanya dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mengatakan ridho, ikhwanifillah, itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah. Maka orang yang kemudian mereka mengatakan para sahabat kafir, mengatakan para sahabat kafir, murtad, rusak, alias ternyata kemudian melakukan amal yang tidak diridhai oleh Allah, maka kelazimannya pertama kali dia akan menggoblok-goblokkan Allah Ta'ala membodoh-bodohkan Allah Ta'ala kenapa? oh ternyata prediksi atau bahkan ramalan Allah salah oh, Nyatanya sahabat setelah matinya Nabi kafir, murtad, kemudian menjadi generasi yang rusak, bejat. Berarti Allah bodoh berarti Allah nggak tahu kalau nanti para sahabat akan murtad kafir menjadi pendurhaka maka ini kelaziman pertama ke sana maka alangkah kafirnya ucapan yang mereka mengatakan para sahabat menjadi kafir atau murtad atau rusak karena berarti yang pertama kali disalahkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah nggak tahu hanya dalam hitungan berapa tahun saja ternyata ilmunya salah ini kelas iman orang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an wa amman ahum bi ihsanin dan Allah ridha dengan orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik kalau Allah Ta'ala Allah mengatakan wasabikunal awalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin as-sabiqunal awwalun mereka yang pertama kali masuk Islam dari kalangan siapa minal muajirin muajirin wal ansar dan ansar muajirin jelas alamatnya adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu muajirin wal ansar jelas mereka yang di Madinah yang menyambut kedatangan muajirin dan kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kelompok muajiri dan ansar sudah lewat kelompok ini sudah berlalu walladzina taba'uhum bi ihsanin dan orang-orang yang mengikuti para sahabat muhajirin ansar dengan cara yang baik dan semua generasi setelah para sahabat memungkinkan untuk menjadi kelompok yang ketiga ini walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah taala. Hadibillah sehingga kalau ingin menjadi generasi atau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada cara lain kecuali Anda harus menjadi muajirin dan nggak mungkin menjadi ansor sudah nggak mungkin tinggal satu yaitu waladina tabauhum bi ihsanin menjadi pengikutnya para muhajirin dan ansor selain itu tidak akan diridhai oleh Allah taala wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selamanya Dalikal fauzul azim Itulah keberuntungan yang sangat besar Keberuntungan yang besar adalah apabila di dunianya menjadi ahlul istiqamah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya di akhiratnya menjadi ahlul jannah yaitu selamat dari neraka itulah orang-orang yang beruntung Adapun selain mereka orang-orang yang rugi di dunianya tidak istiqamah hanya akan kepada kerugian di akhiratnya tidak menjadi alul jannah hakikat kerugian yang hakiki istirahat dulu ya kawan insyaallah kita lanjutkan ba'dal istirahat kita cukupkan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian untuk sesi yang pertama uh, bagi para peserta uh, silahkan untuk mengambil snack dan air putih yang disediakan di belakang untuk peserta putra dan juga putri demikian.